Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ras FM dimanapun Anda berada Senang sekali pagi ini saya bisa menyumpai Anda kembali dalam acara SDS Sahabat dan Solusi Dengan satu harapan insya Allah Hari ini kita lebih baik dibandingkan kemarin Dan insya Allah hari esok jauh lebih baik dibandingkan hari ini Our today is better than yesterday And tomorrow will be better than today Sahabat Ras FM, di tengah persaingan yang begitu ketat. Tentunya menuntut kita untuk memiliki satu kelebihan dan keistimewaan. Bahkan Allah sendiri mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dengan bentuk yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفتيلا. Sungguh telah kemuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami ciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik. Tentu saja bentuk terbaik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia tidak sama seperti malaikat. Malaikat mempunyai kemampuan beribadah terus-menerus, tidak pernah membangkang dan bermaksiat kepada Allah karena di dalam dirinya tidak diciptakan nafsu. Manusia pun tidak sama dengan setan karena setan itu berada di satu dimensi metafisik sedangkan manusia adalah fisik. Manusia juga tidak sama dengan hewan Hewan tidak diberikan kemampuan untuk bisa berpikir, sedangkan manusia mempunyai kemampuan berpikir. Manusia juga tidak sama dengan tanaman. Tanaman tidak punya kemampuan untuk dinamis, dia statis. Sedangkan manusia dijadikan Allah bersifat dinamis. Sahabat Ras FM, kalaulah kita menyadari bahwa manusia itu istimewa, manusia itu adalah luar biasa. Tapi kenapa banyak kita temukan di dalam kehidupan? Sebagian besar orang malah menjerumuskan dirinya pada satu kebinasaan. Menghancurkan martabat dan harga dirinya sebagai manusia. Bahkan mengantarkan dirinya menjadi manusia yang lebih rendah derajatnya dibandingkan binatang. Dan ini pun sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179 Allah bahkan mengatakan dengan ungkapan Balhum adol adalah manusia itu bahkan bisa lebih sesat daripada binatang ternak. Sebaliknya, ketika kita berusaha dan berupaya berikhtiar seoptimal mungkin untuk menjadi manusia yang istimewa, menjadi manusia yang luar biasa, maka insya Allah akan menyelamatkan kita dari jurang kebinasaan. Namun sahabat Rasa FM yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menjadi manusia yang istimewa? Bagaimana kita menjadi manusia yang unggul? Secara fitrah, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini sudah diberikan sebuah keistimewaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tidak pernah menemukan dari setiap bayi yang dilahirkan di muka bumi ini sama bentuknya, sama sifatnya, tidak pernah. Meskipun itu bayi kembar ataupun bayi identik. Walaupun kelahirannya hanya berbeda beberapa detik atau beberapa menit. Tetap pasti ada perbedaan. Allah tidak pernah kehabisan kreativitas tidak pernah kehabisan daya inovasi untuk menciptakan setiap bayi yang lahir. Entah sudah berapa miliar manusia yang diciptakan Allah, Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya, ajaibnya, subhanallah, tidak ada satupun di antara bayi yang lahir itu memiliki kesamaan. Oke, katakanlah wajahnya sama, tingginya sama, beratnya sama, tapi pasti ada perbedaan sidik jari. Pasti ada perbedaan DNA, akar rambut dan sebagainya. Sahabat RSFM, kalau di antara sekian banyak manusia memiliki masing-masing memiliki perbedaan, tidak sama antara satu dengan yang lain. Kita sebut apa manusia itu? Apa yang saya pahami selama ini? Bahwa sesuatu yang berbeda, tidak sama dengan yang lain, hanya satu-satunya. Biasa kita menyebut dengan istilah spesial, istimewa. Jadi sebenarnya we are special. Kita adalah orang-orang istimewa. We are VIP. We are very important person. Kita adalah orang-orang yang sangat penting. We are first class person. Kita adalah orang-orang yang kelas satu. Namun kadang-kadang justru kita yang menjatuhkan diri kepada manusia kelas dua. Kita menunjukkan bahwa diri kita itu tidak penting. Kita malah menjatuhkan harga diri kita. Dalam kesempatan pagi ini, saya mengajak para sahabat Rasa FM untuk menjernihkan pikiran, meluruskan niat kita, membuka hati kita, melampangkan jiwa kita untuk bertafakur dan merenung tentang sebuah pertanyaan. Bagaimana caranya saya menjadi manusia istimewa. Bagaimana caranya saya menjadi manusia unggul? Secara manusiawi, setiap manusia ingin menjadi idola bagi manusia lain. Siapa yang tidak ingin seorang istri menjadi idola suaminya? Siapakah yang tidak ingin seorang anak menjadi idola orang tuanya, ayah ibunya? Siapa yang tidak ingin murid menjadi idola gurunya atau sebaliknya guru menjadi idola muridnya? Siapa yang tidak ingin seorang karyawan menjadi idola pimpinannya? Siapa yang tidak ingin seorang presiden menjadi idola rakyatnya? Pendek kata setiap orang ingin menjadi idola manusia lain. Tapi sahabat Ras FM justru inilah yang menyebabkan kita selama ini belum menjadi manusia yang seutuhnya, insanul kamil, manusia yang sempurna. Karena kita masih mau berposisi menjadi manusia pilihan manusia lain. Menjadi manusia idola manusia lain. Sahabat Ras FM, kalau Anda hari ini masih menempatkan diri sebagai manusia idola manusia lain, insya Allah saya yakin, saya jamin, dan saya garansi anda akan kecewa seumur hidup Anda. Kenapa? Ya, saya ingin bertanya kepada Anda, mohon Anda jawab. Bisakah seorang anak mengecewakan orang tuanya? Ya. Bisakah orang tua mengecewakan anaknya? Ya. Bisakah seorang murid mengecewakan gurunya? Ya. Bisakah seorang guru mengecewakan muridnya? Iya. Bisakah seorang pimpinan mengecewakan karyawannya? Iya. Bahkan bisakah seorang presiden mengecewakan rakyatnya? Iya. Bahkan seorang ustadz pun bisa mengecewakan jamaahnya. Artinya, setiap manusia yang menjadi manusia pilihan lain, pasti dia akan kecewa. Dia tidak akan menjadi manusia yang spesial. Dia tidak akan menjadi manusia yang istimewa. Justru sebaliknya menjadi manusia yang rendah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Thumma rodadnahu asfala safilin. Padahal Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik. Tapi manusia itulah yang menjerumuskan dan menjatuhkan dirinya kepada kehinaan. Kalau Anda ingin keluar dari kubangan kehinaan, menuju kepada sebuah keistimewaan, maka kita harus berpindah posisi Change your position. Do the positioning. Lakukan reposisi. Merubah posisi Anda yang lama menuju posisi Anda yang baru. Apa yang saya maksud dengan posisi Anda yang baru? Yaitu berpindah dari manusia pilihan manusia menuju manusia pilihan Allah. Kenapa harus menjadi manusia pilihan Allah? Karena kalau kita menjadi manusia pilihan Allah, kita tidak akan kecewa. Bahkan yang kita dapatkan adalah kebahagiaan seumur hidup kita di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kenapa? Kalau kita menjadi manusia pilihan Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Tentu ada alasan. Ada banyak alasan tapi saya ingin berbagi rahasia pada Anda. Ada tiga alasan, yang tentunya tidak hanya ini, yang melansari dan melandasi kenapa kita harus menjadi manusia pilihan Allah. Nanti kita akan sambung setelah pesan-pesan yang bermanfaat setelah ini. Baik sahabat Ras FM kita kembali lagi pada topik kita pada pagi hari ini. Tadi sudah saya sampaikan ada tiga alasan kenapa kita harus menjadi manusia pilihan Allah. Yang pertama, karena Allah tidak pernah berbohong kepada manusia. Atau saya tanya kepada Anda semua, adakah di antara Anda yang mendengarkan acara ini, SDS, yang pernah sekali saja dibohongi oleh Tuhan? Saya yakin tidak ada di antara Anda yang pernah dibohongi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sekali dalam hidup Anda. Tapi seorang suami bisa berbohong pada istrinya. Seorang anak bisa berbohong pada orang tuanya. Seorang anggota DPR bisa menipu pemilih-pemilihnya. Seorang presiden bisa berbohong kepada rakyatnya. Bahkan maaf, seorang ustadz pun bisa berbohong kepada jamaahnya. Tapi ketika kita berbicara tentang Allah, maka Allah tidak pernah berbohong kepada manusia, siapapun manusia itu. Walaupun manusia itu tidak pernah beribadah kepadanya, tidak pernah melakukan sholat, tidak pernah berzikir, tidak pernah membaca Al-Quran, Allah tidak pernah membohongi mereka. Itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena Allah tidak pernah berkhianat kepada manusia. Tapi kalau manusia bisa berkhianat kepada manusia lain. Bahkan manusia bisa berkhianat kepada Allah. Seorang suami bisa selingkuh terhadap istrinya. Begitupun seorang istri bisa memiliki pria idaman lain di samping suaminya. Seorang karyawan bisa berkhianat bagi perusahaannya. Seorang anak bisa berkhianat pada orang tuanya Bahkan seorang pemimpin bisa berkhianat kepada rakyatnya. Tapi ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Allah tidak pernah berkhianat. Walaupun sudah sekian banyak manusia yang banyak berkhianat kepada Allah, tapi Allah tidak pernah berkhianat kepada manusia. Selanjutnya sahabat RSFM yang ketiga adalah Allah tidak pernah melanggar janjinya. janji-janji Allah yang tertuang di dalam Al-Quran 30 juz 114 surat yang tersebar dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas 6236 ayat tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran di mana Allah melanggar janjinya tidak atau pernahkah di antara sahabat RSFM yang pernah dilanggar janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala Tolong sebutkan satu ayat di dalam Al-Quran di mana Allah tidak memenuhi janjinya. Allah melanggar janjinya. Silahkan Anda cari. Tunjukkan. Dan hadirkan ayat itu. Saya yakin tidak ada satupun ayat yang dilanggar janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah tidak pernah melanggar janjinya. Tapi kita lihat berapa banyak orang yang berjanji. Berapa banyak suami yang berjanji diabaikan. Berapa banyak para istri yang berjanji dilanggar. Berapa banyak anak yang berjanji kepada orang tuanya dilanggar. Begitupun orang tua terhadap anak. Berapa banyak para pemimpin-pemimpin yang berjanji kepada rakyatnya tetapi tidak dipenuhi janji-janji itu. Ketahuilah sahabat RSFM, setiap janji yang diucapkan kepada sesama manusia adalah hutang. Tidak ada hutang yang lebih berat di dunia dan di akhirat selain daripada hutang janji. Hutang rupiah bisa dibayar. Hutang janji sampai mati akan membawa tuntutan Allah di hari kiamat kelam Sahabat Ras FM, Allah tidak pernah berbohong Allah tidak pernah berkhianat dan Allah tidak pernah melanggar janjinya. Itulah alasan kenapa kita harus menjadi manusia pilihan Allah. Kalau Anda sudah merubah posisi dari manusia pilihan manusia lain menjadi manusia pilihan Allah, maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan seumur hidup Anda. Anda sudah memulai langkah yang tepat dan benar untuk menuju sukses yang sejati. Karena banyak orang bercerita, banyak orang berbicara tentang sukses, sukses, dan sukses. Tapi sukses yang mereka bicarakan, sukses yang bersifat semu, sukses yang bersifat artifisial. Ketahuilah, tidak ada sukses yang sejati kecuali kita menjadi manusia pilihan Allah. Sahabat RSFM, pertanyaan berikutnya adalah, kalau saya sudah menjadi manusia pilihan Allah, apa langkah saya berikutnya? Apa langkah saya selanjutnya? Sahabat RSFM, selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah mengikuti mengikuti menuruti jalan cara dan strategi dari manusia yang sudah dipilih oleh Allah. Jangan pernah memilih sembarang orang di dalam hidup ini. Karena hidup ini tidak bisa spekulatif. Tidak bisa tebak-tebakan. Hidup hanya sekali, sahabat. Hidup hanya sekali, tidak bisa diulang. Dia bukan seperti sebuah kaset yang bisa di rewind, diulang kembali, reply, video, tidak. Hidup ini hanya sekali, sahabat Jangan sampai kita salah memilih sembarang orang di dalam membimbing kita. Kalau Anda ingin menjadi manusia pilihan Allah, maka tidak ada lain cara kecuali kita mengikuti manusia yang dipilih oleh Allah. Itu lebih terjamin, lebih akurat, dan lebih aman buat kita. Lantas, siapa sebenarnya manusia yang dipilih Allah? Sehingga kita bisa menjadi manusia pilihan Allah. Surat Al-Qalam ayat keempat memberikan jawaban. Eh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada pada budi pekerti yang agung. Siapakah engkau itu? Engkau itu adalah tidak lain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling khusyuk di dalam sholatnya. Manusia yang paling jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Manusia yang paling bijaksana dalam mengambil keputusan. Manusia yang paling kasih terhadap fakir miskin, duafa dan anak yatim. Manusia yang paling sayang terhadap para istrinya. Ya, itulah Nabi kita Muhammad SAW. alaihi wasallam. Dialah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi panduan bagi seluruh manusia mencapai kebahagiaan sejati mencapai sukses sejati di dunya wal akhirah di dunia dan di akhirat. Sahabat, saya banyak mengikuti seminar-seminar, pelatihan-pelatihan dari orang-orang yang dianggap sukses. Kenapa dibilang sukses? Karena mereka mendapatkan pengakuan-pengakuan dari tokoh-tokoh penting. Ada yang mengatakan seorang presiden, ada yang berbicara atas nama seorang birokrat, ada yang berbicara atas nama seorang ulama. Ada yang berbicara mengatasnamakan wakil masyarakat atau tokoh masyarakat. Bahkan ada juga yang berbicara atas nama pemimpin atau pemilik perusahaan. Tapi belum pernah saya temukan ada seorang manusia yang langsung mendapatkan pengakuan testimoni dari Allah Subhanahu wa taala kecuali satu manusia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat luar biasa hanya terjadi sekali dalam sejarah sampai nanti akhir zaman tidak ada manusia yang mendapatkan testimoni, mendapatkan ijazah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi sahabat jangan berspekulasi dalam hidup ini, pilihlah manusia yang sudah jelas. Pilihlah manusia yang dipilih Allah. Kalau Anda memilih Nabi Muhammad, pasti Anda menjadi manusia pilihan Allah. Sebab Muhammad itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Azab. Selalu diingatkan oleh para khatib Jumat أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ayyuhalladzina الذين آمنوا صلوا عليه sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan salam dan salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang beriman, ucapkan salam dan salawat bagi beliau. Bayangkan sahabat, bahkan Allah saja sebagai pencipta manusia, beserta malaikat menghormati ciptaannya. Tidak ada makhluk yang diciptakan oleh pencipta kecuali hanya terjadi pada Nabi Muhammad. Allah sebagai pencipta memberikan salam dan penghormatan kepada manusia yang diciptakan, manusia istimewa. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dikatakan dalam salah satu hadis, Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku, kata, kata Nabi, maka Allah menjawab sepuluh kali. Anda pernah membayangkan ada seorang yang sudah meninggal dunia, tetapi dia bisa berbicara, dia bisa mengajak bicara dan berdialog kepada yang masih hidup. Itu hanya terjadi pada Nabi Muhammad. Ketika Anda menunaikan ibadah umroh atau haji, Anda berziarah ke Masjid Nabawi, di situ ada makam Nabi Muhammad SAW. Ketika Anda melewati makam Nabi Muhammad, disunahkan untuk mengucapkan salam kepada beliau, Ya ayuhan Nabi, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi, warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan. Disebutkan dalam hadis ketika hamba-hamba Allah, ketika pengikutku, pengikut Nabi Muhammad mengucapkan salam di makamku, maka ruh aku dikembalikan oleh Allah dan aku menjawab salam itu. Fisiknya sudah mati, tapi dikembalikan ruhnya oleh Allah Subhanahu khusus untuk menjawab salam kita. Subhanallah. Tidak kuasa menahan air mata, cucuran air mata ini. Kenapa? Karena salam yang kita baca, yang kita ucapkan dijawab langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Baik, sebelum kita masuk kepada poin selanjutnya, sahabat Ras FM, kita berhenti sejenak untuk menikmati beberapa pesan-pesan. Sahabat Ras FM, tentunya Anda masih menyimak acara SDS pagi ini, Sahabat dan Solusi. Kita kembali menyambung apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Tidak ada manusia yang wajib dipilih selain manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW. Mungkin begitu banyak orang yang memberikan pengakuan kepada beliau. Tapi cukup satu pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala menggantikan semua pengakuan itu. Kalau kita mengikuti manusia yang dipilih oleh Allah, maka hidup kita tidak spekulasi. Hidup kita tidak pada kelabilan kita berada pada satu kepastian, certainty. Kepastian akan kita dapatkan di dalam hidup pada saat kita menjadi manusia pilihan Allah dengan cara mengikuti manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir seluruh aspek kehidupan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Cara dia berpenampilan, cara dia berbicara, cara dia duduk, cara dia jalan, cara dia berlari, cara dia makan, cara dia minum, cara dia berhubungan dengan manusia lain, bahkan berhubungan dengan istrinya. Semua aspek kehidupan manusia mendapatkan satu contoh langsung dari pribadi yang dipilih oleh Allah, pribadi yang agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang sempurna seperti ini kecuali Nabi Muhammad. Sahabat Ras FM, Kalaulah hari ini Anda mempunyai tokoh-tokoh yang Anda kagumi, tokoh-tokoh hebat yang Anda anggap penting di dalam pikiran dan hidup Anda. Mohon mulai saat ini, saya minta Anda untuk menghapus satu persatu semua tokoh-tokoh itu. Atau simpan di bagian yang paling bawah. Sementara di bagian yang paling atas, tolong Anda tuliskan di kertas Anda anda catat di dalam pikiran Anda. Anda simpan di dalam hati Anda. Jangan pernah kau hapus, jangan pernah kau abaikan dalam hidup ini. Nama itu kita tuliskan. Silakan Anda tuliskan. Ya, siapkan bolpen, siapkan kertas. Fokuskan pikiran Anda. Lapangkan hati Anda Oke, sekarang saya mulai mengajak Anda untuk menuliskan satu persatu. Tolong tulis huruf M, huruf U, huruf H, huruf A, huruf M, huruf M, huruf A, huruf D, huruf S, huruf A, dan huruf W. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah nama yang harus diukir dalam pikiran dan hati Anda. Jangan pernah beri kesempatan manusia lain untuk masuk di dalam daftar itu. Tempatkan nama beliau di daftar yang paling utama, paling istimewa dalam hidup Anda. Dengan cara itulah anda akan menjadi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran ayat ayat 31. Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai kaum muslimin wal muslimat, wahai sahabat Ras FM yang saya cintai. Jika kalian mengklaim, mengakui, mendeklarasikan, memproklamirkan bahwa kalian tuh cinta kepada Allah. Fattabi'uni, buktikan cinta itu. Sebab sebuah cinta yang hanya sekedar pengakuan, sekedar pernyataan, semua orang bisa melakukan. Siapapun bisa melakukan, aku cinta Allah, aku cinta Allah. Seribu kali Anda mengatakan aku cinta Allah. Maka cinta kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita membuktikan cinta itu. Bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Allah? Allah sendiri memberikan penjelasan di dalam ayatnya. Fattabi'uni. Ikutilah aku. Aku di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa kita adalah seorang pecinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'ur rasul. Ittiba'un nabi ittiba'un Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikutilah Nabi sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Dan kalau kita sudah menunjukkan bukti cinta dengan cara mengikuti Rasul, mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbukumullah maka cinta kita akan direspon positif oleh Allah, akan dijawab oleh Allah. Yuhibbukumullah, Allah balas cinta kita. Sungguh alangkah indahnya ketika kita menyatakan cinta kepada Allah dan Allah membalas cinta kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Tidak hanya sekedar dibalas cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dosa yang telah bertumpuk-tumpuk ini sejak kita masih remaja sampai kita dewasa bahkan tua insya Allah lewat cinta kepada Allah melalui ikuti Rasul ittiba'ur Rasul ittiba'un Nabi insya Allah yaghfir lakum zunubakum Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita Wallahu ghafurur rahim dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang Sahabat Ras FM saya yakin sekarang Anda sudah mulai memastikan posisi yang benar menjadi manusia pilihan Allah caranya adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat RSFM, untuk dapat mengikuti Nabi Muhammad supaya kita punya satu hubungan yang sangat erat dan akrab dengan beliau supaya komunikasi yang terjadi antara kita dengan beliau menjadi hangat, maka kita perlu mengetahui bagaimana sejarah perjalanan beliau bagaimana napak tilas kehidupan beliau. If you want to be success, follow the success person. Jika Anda ingin sukses, ikutilah orang yang sudah sukses. Dengan cara ini Anda akan mendapatkan satu akselerasi, kuantum leap di dalam hidup Anda. Menjadi lompatan-lompatan yang luar biasa sehingga Anda menjadi orang-orang yang istimewa di dalam hidup ini. Sahabat RSFM, saya akan bagi napak tilas ini dari dua aspek. Koblan nubuah, wabah dan nubuah. Bagaimana perjalanan kehidupan beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan bagaimana setelah dia menjadi nabi. Karena setiap episode dalam sejarah perjalanan beliau selalu menjadi sebuah catatan penting bagi kita. Tidak ada yang tidak penting, tidak ada yang terlewatkan semua harus kita simpan di dalam pikiran dan hati kita. Baik sahabat Seven, kita akan coba membahas bagaimana Muhammad Qoblan Nubuwa. Di banyak buku tentang sirah An-Nabawiyah, termasuk buku yang dikarang oleh Sheikh Abdul Hasan An-Nadawi, beliau mengatakan bahwa jauh sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sudah mendapatkan suatu gelar, suatu predikat. Kalau dalam istilah bisnis modern disebut dengan personal branding. Beliau sudah punya personal branding. Tetapi harus dicatat dan diingat ini yang bedanya antara manusia di di dunia saat ini dengan manusia yang bernama Muhammad. Personal branding yang dibuat oleh manusia hari ini adalah personal branding yang diciptakan atau dikreat direkayasa oleh tim sukses oleh kelompoknya. Tapi ini tidak. Muhammad tidak pernah punya tim sukses untuk mempersonal brandingkan dirinya, tidak pernah. Tapi justru masyarakat itulah yang memberikan gelar kepada beliau, memberikan personal branding. Apa personal brandingnya? Al-Amin, dapat dipercaya. Beliau adalah orang yang dapat dipercaya. Tentunya untuk sampai kepada kesimpulan Al-Amin, personal branding Al-Amin itu suatu proses dan proses itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat Ad-Duha ayat 4, 5, dan 6. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau lihat aku menemukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim? Alam yajidika yatiman fa'awa. Kemudian kami memberikan dukungan ini yang pertama. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada. Ayat yang berikutnya wa wajadaka ilam fa'akna. Bagaimana makna dari setiap ayat ini? Kita sambung setelah pesan-pesan. Sahabat Ras FM, bagaimana makna tadi ayat-ayat yang sudah kita Dengarkan sama-sama. Alam jadi kaya yatiman fa'awa. Bukankah kami menemukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim? Secara asbabun nuzul, yatim bermakna ditujukan pada beliau yang berarti beliau ketika lahir sudah ditinggal ayahnya. Coba sahabat RSFM bayangkan kalau kita dulu menjadi seorang bayi dan ketika kita lahir, ternyata ayah kita sudah meninggal. Kita tidak pernah bisa berbicara dengan ayah kita. Jangankan berbicara, melihat wajahnya pun belum. Sungguh kesedihan yang sangat mendalam ketika kita sebagai seorang anak tidak pernah bertemu dengan ayah kita. Itu yang dialami oleh bayi Muhammad ketika lahir. Dia tidak pernah berbicara bahkan menatap wajah ayahnya sendiri. Terputus komunikasi antara beliau dengan ayahnya. Diceritakan dalam sirah ketika ayahnya selesai melaksanakan kafilah dagang kemudian kembali ke Madinah dan beliau sakit keras dan akhirnya beliau meninggal di Madinah Sementara pada saat itu Muhammad berada di Mekah bersama ibunya Siti Aminah. Sungguh memilukan hati seorang anak yang harus menghadapi kenyataan lahir ke muka bumi tanpa seorang ayah. Tapi ketahuilah para sahabat SFM, bagi kita ini sebuah kesedihan. Tapi jangan lupa, Muhammad adalah manusia yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kejadian apapun yang menimpa beliau itu merupakan bagian daripada tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperkuat oleh beliau sendiri dalam satu ungkapan. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ada bani Robbi fa asana ta'dibi." Aku ini dididik oleh Allah. Kalau kita dididik oleh para guru kita, para dosen kita, para guru-guru kita. Tetap beliau dididik langsung oleh Allah. Murabiatul A'la, pendidik yang paling tinggi di muka bumi ini, di alam raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'asana ta'dibi dan Allah itu sebaik-baik pendidik. Inilah bedanya antara manusia calon nabi dengan manusia biasa. Beliau langsung dididik oleh Allah dan keyatiman, keyatiman beliau ini pun bagian daripada pendidikan Allah. Apa maknanya buat kita? Karena setiap ayat dalam Al-Quran haruslah menjadi suatu ibroh dan pelajaran buat kita. Secara tekstual, yatim adalah seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Secara kontekstual kekinian, kita bisa fahami di situ terselip dua nilai yang sangat penting Coba anda bayangkan seorang anak yang dibesarkan tanpa ayahnya. Apa sifat-sifat baik yang akan muncul di dalam dirinya? Ya, ada dua sifat yang sangat menonjol ketika seorang anak jauh dari ayahnya. Yang pertama adalah mandiri. Saya banyak menemukan anak-anak yang dibesarkan dalam keadaan yatim tanpa ayahnya, hanya dengan ibunya. Subhanallah, ternyata setelah mereka dewasa menjadi anak-anak yang mandiri. Anak-anak yang tidak tergantung kepada orang tuanya. Anak-anak yang berusaha memecahkan masalah dengan caranya. Tidak selalu harus meminta tolong kepada orang tuanya. Tapi sebaliknya kita melihat banyak sekali dalam kehidupan ini. Seorang anak yang dibesarkan dengan orang tuanya, dengan kemanjaan, setelah mereka dewasa, mereka menjadi anak-anak yang tidak disiplin, menjadi anak-anak yang rapuh, menjadi anak-anak yang pribadinya pecah, split personality. Tapi tidak untuk seorang anak yang yatim. Nilai pertama adalah mandiri. Apa yang kita pahami dari mandiri? Apakah mandiri itu tidak hanya sekedar dia tidak bergantung kepada orang tuanya atau ayah dan ibunya? Maaf, bukan. Mandiri yang dimaksud adalah tentu saja mandiri menurut Al-Qur'an. Mandiri menurut Allah bukan kata manusia. Opini dan pemikiran manusia terbatas sedangkan pemikiran Allah jauh lebih luas. Tahukah sahabat Rasa FM yang disebut mandiri itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas ayat kedua Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Ketika kita dalam hidup ini hanya menggantungkan kepada satu pihak saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka hari itu Anda pantas disebut sebagai orang yang mandiri, merdeka, dan independen. Jadi menurut Quran dan apa yang saya pahami selama ini, orang yang mandiri, orang yang merdeka, orang yang independen bukan sekedar dia sudah mempunyai penghasilan sendiri dia tidak bekerja untuk orang lain. Itu mandiri secara finansial. Tapi mandiri dalam kehidupan adalah orang yang hanya mau bergantung kepada Allah. Maka ketika ada seorang muslim dan muslimah, dia masih mau bergantung kepada selain Allah. Walaupun dia sudah memiliki kebebasan finansial. Pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang masih terjajah. Mereka belum mandiri. Mereka belum independen. Banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan ini orang-orang yang tidak mandiri, orang-orang yang tidak independen, orang-orang yang terjajah mentalnya. Ketika sahabat Ras FM menggerakkan tangan untuk menuliskan SMS, ketik rek ramal. Ketik rek ramal. Kemudian di belakangnya disebutkan sub supranatural, paranormal. Kalau Anda lakukan itu, berarti sesungguhnya Anda adalah orang-orang yang terjajah. Anda masih mau menggantungkan hidup Anda, masa depan Anda dengan opini-opini orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam tinjauan akidah itu jelas. Kita telah melakukan sebuah kemusyrikan. Kita telah menyekutukan Allah kita masih lebih percaya daripada garis yang ditentukan Allah terhadap garis yang diciptakan oleh manusia. Ketika Anda lebih percaya pada garis ciptaannya manusia dibandingkan garis yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti di Anda telah terjajah. Tidak jarang dalam sebuah proyek-proyek besar memasukkan ritual-ritual tertentu penanaman kepala kerbau melemparkan air putih dengan kendi, menadah hujan dengan pawang. Itu adalah bentuk-bentuk keterjajahan mental kita di dalam hidup. Sekali lagi, kalau sahabat RSFM ingin mandiri, jangan pernah sekalipun di dalam hidup Anda menggantungkan kepada siapapun kecuali hanya satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah Anda disebut mandiri. Yang kedua, adalah bersih. Muhammad karena ditinggal oleh ayahnya menjadi pribadi remaja yang mandiri, tidak bergantung pada siapapun. Tidak peduli orang-orang menjauh dari dirinya, yang penting Allah bersamanya. Dia lebih cinta Allah daripada cinta yang lain. Kalau dia harus memilih antara dua cinta, dia akan pilih cinta kepada Allah daripada cinta terhadap selain Allah. Itulah mandiri. Saya sedang membayangkan sahabat resep M kalau Anda sebagai seorang karyawan, Anda sebagai seorang manajer, Anda seorang direktur, Anda seorang ibu rumah tangga, Anda seorang istri, Anda seorang suami, Anda seorang tokoh masyarakat, Anda seorang ulama, Anda seorang presiden sekalipun, kalau Anda sudah punya kemandirian, Masya Allah, Anda akan punya prinsip dalam hidup, Anda tidak terpengaruh oleh lingkungan. Yang bisa mempengaruhi keputusan Anda hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Tumbuh menjadi pribadi yang punya integritas, punya ketegasan dan punya disiplin. Itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat kita hari ini. Ini yang dibutuhkan negara kita saat ini. Kita butuh pemimpin yang tegas, siap menanggung resiko, siap menghadapi segala macam godaan, hambatan, tekanan dari manapun karena dia punya prinsip. Dia punya prinsip. Begitupun Muhammad. Walaupun dicoba, dibujuk, tetapi beliau tetap konsisten. Yang kedua adalah bersih. Karena dia tidak punya ayah, maka dia punya kehidupan yang bersih tidak ada seorang pun yang berhak melakukan intervensi pemikiran dan ideologi kepada beliau. Karena beliau tidak punya ayah. Kalau kita katakan bahwa Muhammad itu mengarang-arang agama, mengarang-arang Islam, mengarang Quran, tidak mungkin. Karena ayah sudah meninggal. Begitulah lazimnya seorang ayah terhadap anak. Dia akan berusaha mendoktrinasi anaknya sesuai dengan pemikiran yang dimiliki oleh ayahnya. Masih ada cerita lanjutan, kita akan sambung setelah ini. Sahabat RCFM, kita sampai di segmen yang terakhir. Kita akan mencoba melanjutkan cerita yang terputus tadi bahwa nilai yang paling penting di dalam keyatiman Nabi Muhammad adalah mandiri dan bersih. Karena ayahnya meninggal, tidak ada akses langsung dari sang ayah untuk mendoktrinasi kepada anak yang bernama Muhammad. Kenapa ini harus dibuat? Kenapa ini harus terjadi? supaya jangan sampai nanti di kemudian hari ada orang-orang yang mengatakan bahwa Quran itu dibuat oleh Muhammad dan Muhammad mendapatkan ilmu dari ayahnya tidak ada diputus akses itu sehingga tidak ada alasan orang mengatakan bahwa Muhammad mengarang-arang Quran tidak Muhammad tidak mengarang Quran Quran itu adalah karangan Allah Quran itulah kitabnya Allah bersih bersih dari segala macam ideologi-ideologi lain, bersih dari segala macam pola pikir yang menyesatkan. Pola pikir Rasulullah adalah bersih, tauhid, tidak dicampuri oleh yang lain. Begitupun kita melihat di dalam kehidupan seorang anak yang dibesarkan tanpa ayah tumbuh menjadi pribadi yang bersih. Maaf karena tidak semua ayah bisa menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Terkadang ayah yang buruk bisa mendatangkan anak yang buruk. Tetapi ayah yang baik akan mendatangkan anak yang baik. Tapi tidak semua ayah bisa berperang menjadi ayah yang baik. Dan ini bisa berakibat kepada anak perilaku anak, tingkah laku anak, dan seterusnya. Sahabat Ras FM, hari ini kita mendapatkan dua pelajaran penting dari sekian banyak perjalanan Nabi kita Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yaitu pelajaran kemandirian dan pelajaran kebersihan. Dan kalau kita memiliki kemandirian dan bersih, bersih dari TBC kalau istilah saya bersih dari takhayul dari bid'ah dan khurafat bersih dari segala macam khayalan-khayalan yang tidak ada landasannya bersih dari segala macam bid'ah hal-hal yang diada-adakan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi bersih dari khurafat cerita-cerita bohong bersih dari segala macam bentuk kemunafikan bersih dari segala kezoliman, bersih dari segala macam kefasikan, bersih dari segala macam kemaksiatan. Kalau kita memiliki kemandirian hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung pada siapapun makhluk, dan bersih, membersihkan diri kita dari segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bonus yang kita akan dapatkan adalah fa'awa. Nabi Muhammad mendapatkan perlindungan dari Allah, ta'idullah. Anda tidak butuh lagi bodyguard, Anda tidak butuh lagi satpam, Anda tidak butuh security. Yang Anda butuhkan adalah backing dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mandiri dan orang yang bersih akan mendatangkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi junudus samawati wal ard. Dan sesungguhnya tentara Allah itu langit dan bumi. Aparat Allah itu sangat banyak. Dia bisa kerahkan semua aparatnya yang di muka bumi dan di alam raya ini untuk membantu Anda. Tapi dengan syarat, passwordnya adalah mandiri. Bergantunglah hanya kepada Allah. Jangan bergantung pada selain Allah. Dan yang kedua, bersihkan diri Anda. Ya ayuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka wathiyabaka wa thiyabaka fatahhir wa fahjur. Dan pakaianmu bersihkanlah. Pakaian dalam dan pakaian luar. Pakaian luar adalah pakaian yang kita kenakan untuk menutup aurat bersih dari segala macam najis, bersih dari segala macam kotoran dan debu. Sesungguhnya Allah indah tidak menerima kecuali yang indah. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Juga pakaian yang ada di dalam, pakaian kita yang ada di dalam pun harus dibersihkan, hati kita dibersihkan. Warujza fahjur dan terhadap perbuatan dosa tinggalkanlah. Sahabat Ras FM, nampaknya perjumpaan kita harus berakhir hari ini saat ini Insya Allah kita akan sambung pembahasan kita tentang menjadi manusia pilihan Allah pada episode yang akan datang. Catatlah selalu dalam pikiran kita dan hati kita. Tidak ada manusia yang paling utama dalam hidup. Tidak ada manusia yang kita pilih dalam hidup kecuali Nabi Muhammad SAW. Milikilah dua sifat utama, dua nilai yang luar biasa. Milikilah kemandirian dan milikilah kebersihan dalam hidup. Insya Allah, Allah akan selalu mendukung Anda dimanapun Anda berada, mendukung kepribadian Anda, mendukung rumah tangga Anda, keluarga Anda, karir Anda, bisnis Anda, dunia dan akhirat. Ilaliko, sampai ketemu insya Allah pada pertemuan yang akan datang, pada program yang akan datang, dengan topik dan bahasan yang berbeda. Sukses itu penting, namun bahagia jauh lebih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.